Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd <clears throat> Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman Tegal Mojo rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal soleh tolabul ilmi mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran yang dalam kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-11. Allah katakan kadak bi ali Fir'aun sebagaimana kebiasaan. Dakbi itu bisa diterjemahkan dengan keadaan sebagaimana keadaan para pengikut Fir'aun dan boleh juga diterjemahkan dengan kebiasaan ya, sebagaimana kebiasaan para pengikut Fir'aun. Ali Fir'aun itu makna letterleknya keluarga Fir'aun dan yang dimaksudkan adalah para pengikutnya. Ya, maka di sini terdapat kita terdapat pelajaran bahasanya keluarga yang hakiki itu adalah yang seakidah, ya, sepemahaman, sepola fikir eh, itu keluarga yang hakiki. Ini, Kalau kemudian boleh jadi satu rahim artinya kerabat namun ini, keyakinannya berbeda, akidahnya dan agamanya berbeda pada hakikatnya itu bukan keluarga. Oleh karena itu Allah katakan kepada Nabi Nuh tentang anaknya yang kafir, innahu leisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan anakmu. Dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih karena amalnya tidak sebagaimana amalmu. Ya, dia amalnya adalah amal yang tidak saleh. Maka Allah katakan kepada Nabi Nuh, anaknya yang kafir, itu bukan anakmu. Itu bukan anakmu. Maka hal ini menunjukkan bahasanya keluarga yang hakiki itu seakidah. Dan beda e, ketika beda kekerabatan namun akidahnya sama maka dia keluarga. Sebagaimana di sini pengikut Firaun di sini ya, boleh jadi dia tidak punya hubungan darah dengan Firaun karena dia setuju dengan akidahnya Firaun, akidah kemusyrikan, ya, maka dia disebut sebagai keluarganya Fir'aun. Itu keluarga dalam akidah, dalam keyakinan. Padahal tidak bukan keluarga dalam darah, keturunan, rahim, dan kekerabatan. Eh, dan Fir'aun dan Fir'aun itu makna asal dari Fir'aun adalah nama untuk semua raja-raja Mesir yang kafir. Yeah sebagaimana raja Romawi disebut kaisar dan raja Persia disebut Kisra. Eh, sebagaimana raja Jogja disebut Hamengkubuwono. Nah, maka itu bukan nama sidianya namun ini adalah gelar. Allah tidak sebutkan secara spesifik siapa namanya. Ada orang yang bilang dia Ramses II <clears throat> Eh, ada yang bilang seperti itu. Namun yang jelas yang disebutkan oleh Al-Quran itu pakai istilah e, Fir'aun yang merupakan gelar standar untuk raja-raja Mesir di masa itu. Walladina min dan sebagaimana kebiasaan orang-orang sebelum Fir'aun yaitu umat-umat yang kafir sebelum Fir'aun. Maka kita jumpai ada kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut. Ya. Maka mereka semua pengikut Fir'aun dan mereka-mereka ini kaum Ad, kaum Samud semuanya punya kebiasaan yang sama. Apa kebiasaan mereka? Kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan, menganggap dusta ayat-ayat kami yaitu ayat-ayat Allah dan tentu ayat Allah itu ada dua macam <clears throat> ayat kauniyah dan ayat syariah ada ayat kauniyah dan ayat kauniyah itu sama dengan jagat raya sama dengan makhluk dan ayat syariah itu sama dengan wahyu <clears throat> maka kebiasaan orang-orang kafir mereka mendustakan ayat kauniyah Eh, mendustakan ayat kauniyah. Eh, di antara bentuknya adalah tentu eh, ateis. Di antara bentuknya meyakini alam raya ini tercipta dengan sendirinya. Demikian juga dengan beranggapan bahwasannya gunung meletus itu yang buat jin Mbah Petro. Nah, ini kemudian pantai selatan ombaknya besar itu karena Nyiro Kidul maka ini mendustakan ayat kaunia ya, e, maka gunung kemudian meletusnya gunung itu ayat Allah Subhanahu wa taala e, tenangnya lautan dan e, besarnya ombak lautan itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala maka mengatakan itu bukan bukan Allah yang ngatur namun jin ini dan jin itu maka ini bentuk mendustakan ayat kauniyah. Kemudian ayat syariah tentu yang dimaksud dengan ayat syariah kalau kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis ah, itu ayat syariah. Ya, dan tentu orang mendustakan ya, dan menentang ayat syariah satu hal yang banyak. Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, orang yang tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi saw Alaihi Wasallam, maka ini mendustakan ayat syariah. Nah ayat kauniyah <clears throat> maka secara teori itu disampaikan oleh para ulama sangat sedikit orang yang mengingkari ayat kauniyah. Secara teorinya di buku-buku para ulama demikian. Yang mengingkari ayat kauniyah itu sedikit. Yang banyak eh, yang banyak diingkari adalah ayat syariah wahyu yang diajarkan oleh para rasul, itulah yang sering mendapatkan pendustaan dari manusia. Namun e, kalau e, itu teorinya di buku-buku para ulama yang mendustakan ayat kauniyah itu sedikit. E, tapi kalau orang yang faham realita Indonesia kayaknya ya, kurang cocok gitu ya. <laughs> e, yang mendustakan ayat kauniyah ah, itu ternyata enggak, enggak, kurang pas kalau dibilang sedikit ya. Ya, nyatanya banyak ya. ini ini yang bikin ini ini terjadi semacam ini karena yang borokso ini marah itu yang bikin ah, macam-macam eh, dan itu diyakini demikian itulah yang yang menentukan yang membuat ah, itu tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala namun jin ini dan jin itu Iya. Atau demikian juga di antara mendustakan ayat kauniyah adalah orang itu menisbatkan berbagai hal cuma semata-mata ini gejala alam. Ini gejala alam. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya terjadi gempa ya karena gejala alam, murni gejala alam. Alam sudah tidak lagi ramah dengan manusia. Ya, sehingga dimaknai tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Semuanya dinisbatkan kepada inilah kehendak alam. Inilah kehendak alam. Ini semata-mata gejala alam. Eh, eh, maka ini bisa tergolong, bisa kita masukkan sebagai pendustaan terhadap ayat kauniyah. Eh, karena semua peristiwa di jagat raya ini adalah makhluk dan semua yang peristiwa yang ada di jagat raya ini adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menunjukkan kalau dia zat yang maha kuasa. Orang mendustakannya, ndak. Itu yang maha kuasa Nyiro Oh, itu yang maha kuasa Mbah Petruk penguasa gunung berapi. Padahal Allah kirimkan hal-hal tersebut ya, dengan tujuan untuk sebagai ayat, ayat itu tanda dan bukti kalau dia adalah zat yang maha kuasa. Namun manusia mengingkarinya, mendustakannya. Ya, berkenaan dengan Fir'aun, maka Fir'aun ini mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, oleh karena itu misalnya Fir'aun berkata tentang Musa yang Allah ceritakan di surat As-Su'ara ayat yang ke-27. Inna rasulakumul ladhi ursilaikum lamajnun. Sungguh Rasul yang dikirimkan untuk kalian, dia adalah orang yang senting Ya, Fir'aun mengatakan bahasanya Musa itu gila, sinting. Dan nah, di lain eh, di lain tempat Fir'aun mengatakan bahasanya Musa itu tukang sihir. Nah, inilah diantara kejelekan kesesatan. Ya, tidak konsisten dalam memusuhi kebenaran. Nah, tidak konsisten dalam memusuhi kebenaran. Nah, tentu tukang sihir berbeda dengan orang sinting. Masa orang sinting pinter, pinter nyihir. ya, belajar ilmu sihirnya saja nggak jadi nggak paham karena dia sinting. Ya. Kalau tuh gila kemudian dapat pelajaran ilmu sihir, ya, tentu tidak paham. Ya, maka ini uh, pernyataan yang kontradiktif. Ini pernyataan yang kontradiktif. Ya, dan itu menunjukkan ya, dan itu diantara dampak buruk kesesatan. Ini menunjukkan diantara dampak buruk kesesatan ketika memusuhi kebaikan dan kebenaran itu tidak punya kata yang konsisten, sepakat. Ini, namun yang terjadi adalah saling meniadakan. Gila tentu nggak bisa belajar sihir. Tukang sihir yang kemudian tentu pakai proses belajar, ya, maka dibutuhkan orang yang tidak gila. Namun Fir'aun di satu kesempatan mengatakan bahasanya Musa itu gila. Namun di tempat yang lain Fir'aun mengatakan Musa itu tukang sihir dan ini kontradiktif. Demikian juga yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka e, orang-orang kafir Mekah itu tidak bisa satu kata Muhammad itu sebaiknya ya, kita kasih gelaran apa itu tidak bisa satu sepakat masing-masing tidak setuju kalau digelari sebagaimana yang digelari temannya. Maka ada yang mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Ada yang mengatakan Muhammad itu dukun. Ada yang mengatakan Muhammad itu penyair. Dan ini dan ini satu hal yang bertentangan dan mereka eh, bertentangan satu dengan yang lain dan mereka tidak bisa satu kata mereka tidak bisa satu kata itu diantara dampak buruk e, kesesatan para pembela kesesatan itu tidak bisa satu kata ya, untuk e, e, untuk kemudian ngasih gelaran kepada kebaikan dan para pembawa kebenaran. <clears throat> Maka di antara kemudian uh, dan uh, Fir'aun pun mengancam orang-orang yang Eh, mengancam Musa dengan mengatakan yang Allah ceritakan di surat As-Su'ara ayat 29 Qala ini takhatta ilahan ghairi Wahai Musa jika engkau memiliki sesembahan selain aku La aja'alannaka minal masjunin Misjaya akan aku masukkan engkau Akan aku jadikan engkau termasuk orang-orang yang tinggal di penjara Dan sebagaimana kita ketahui Fir'aun itu menyembelihi yeah anak-anaknya Bani Israel dan membiarkan hidup anak uh, menyembelih anak-anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Maka uh, menghabisi uh, Fir'aun menghabisi Bani Israel dan dengan cara yang kejam dengan bentuk penyembelihan. Ya, tentu tindakan yang paling kemudian bentuk yang termasuk kita bisa kategorikan termasuk yang paling-paling bengis dan kejam kepada sesama manusia. Dan Fir'aun pun mengatakan kepada kaumnya, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Rabb kalian. Sebagaimana Allah ceritakan di surat An-Nazi'at, ayat 24. Aku adalah Rabb kalian. Dan Rabb artinya adalah yang mencipta, yang mengatur, dan e, mengatur jagat raya dan menciptakannya. faradahumullahu bidhunubihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka para pengikut Firaun karena dosa-dosa mereka. Karena dosa-dosa mereka, dosa tentu sama dengan maksiat. Dan maksiat para maksiat para pengikut Firaun adalah maksiat dalam bentuk kekafiran. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya kekafiran itu bisa disebut dengan dosa dan maksiat. Kekafiran, kemusyrikan itu bisa disebut dengan dan tidak salah jika disebut dengan dosa atau maksiat. Karena tentu kita yakini bahasanya kekafiran, kemusyrikan itu adalah maksiat yang paling maksiat. Maka dia maksiat, namun maksiat yang paling maksiat. Jadi adalah dosa yang paling dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah salah menyebut dosa dan e, menyebut kemusikan, kekafiran dengan sebutan dosa atau maksiat. Namun maksiat yang paling maksiat dan dosa yang paling dosa. Ya, maka kekafiran dan kemusyrikan kita yakini diyakini oleh kaum muslimin itu mak, e, maksiat yang lebih parah daripada bunuh orang, gorok orang, ya, mutilasi itu lebih jelek dari hal tersebut adalah pasang sesaji ya, ya, kemudian nyembelih sesuatu untuk menyenangkan ya, jin ini dan jin itu itu dalam keyakinan seorang muslim itu lebih jelek daripada pembunuhan mutilasi ya, kualitasnya kualitas kejahatannya lebih jahat itu lebih jahat yang itu pasang sesaji kemudian nyembelih binatang untuk kubur ini dan itu untuk jin ini dan itu yang barokso ini dan itu itu lebih jelek daripada ada orang yang bunuh orang kemudian memutilasinya dan itu adalah satu kesan yang wajib tertanam dan ada pada diri kita masing-masing karena tentu Eh, para musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu ingin membalik keadaan. Orang-orang munafik itu juga demikian. Sebagaimana Allah ceritakan di surat At-Taubah, wa yuqallibu umura. Mereka ingin membalik berbagai hal untuk kalian. Maka yang demikian jelek itu kemudian ingin dibuat kesan baik dibuat kesan itu baik itu budaya luhur nenek moyang itu warisan leluhur dan seterusnya ya, itu satu hal yang positif meningkatkan pariwisata devisa nah pendapatan negara dan seterusnya nah, ini adalah propaganda orang-orang munafik yukallibulakal umuro mereka membalik berbagai hal berbagai konsep kalian yang Allah ajarkan maka kemusikan yang demikian jelek ya, kemusikan yang demikian jelek dianggap satu hal yang jeleknya ringan ya, atau bahkan itu dianggap urusan pribadi masing-masing orang atau bahkan kemudian dianggap bukan hanya yang itu paling jelek menjadi satu hal yang baik bahkan satu hal yang sangat baik ya, ini adalah diantara propaganda orang-orang munafik yang Allah ceritakan wa yuqallibulakal umuro mereka itu suka bolak-balik mengubah tatanan yang sudah mapan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nih, maka sesuatu yang demikian jelek dibuat kesan itu baik. Yang baik kemudian dikesankan sebagai satu hal yang jelek. Maka ini adalah ulah eh, orang-orang uh, orang -orang munafik. Oleh karena itu maka di antara hal yang wajib untuk selalu kita ingatkan betapa jeleknya kemusyrikan dalam rangka untuk menyaingi propaganda orang-orang munafik. Meskipun boleh jadi apa yang kita lakukan tidak kalah dengan apa yang mereka lakukan. Eh, namun sebagai usaha minimal maka di antara hal yang patut untuk kita ingatkan adalah betapa jeleknya kemusyrikan. Dia adalah maksiat yang paling maksiat, dosa yang paling dosa. Adalah kekafiran, adalah kemusyrikan adalah keyakinan Allah punya anak dan merayakan kelahiran eh, kelahiran sang anak Tuhan. Ini kejelekan yang paling jelek, maksiat yang paling maksiat. Ya, jangan sampai kemudian dianggap itu satu hal yang ringan, satu hal yang sepele, ya, bahkan apalagi malah dianggap sebagai satu hal yang positif. Ya maka kemudian mereka para pengikut Fir'aun ini Allah binasakan dengan ditenggelamkan. Maka Allah hancurkan Fir'aun dengan air yang dulu ketika hidup Fir'aun itu berbangga dengan air. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Zuhruf ayat yang ke-51, Alaysali mulku Misra?" Bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Wahadil anhar tajri min tahti dan sungai Nil itu berjalan di bawah telapak kakiku. Maka Fir'aun membanggakan dirinya sebagai penguasa air. Sebagai penguasa Nil. Itu kesombongan Fir'aun. Maka Allah hancurkan dengan sesuatu yang ya, dia bangga-banggakan dan dia sombong-sombongkan. Oleh karena itu Allah binasakan dengan air yang Fir'aun ini dengan sombongnya menyatakan bahasanya dirialah pengatur air. Dan maka Allah binasakan Fir'aun dengan air dan kisah yang Fir'aun tentu satu hal yang secara umum telah kita ketahui. Ya diantaranya antaranya di antara singkat ceritanya Fir'aun mengumpulkan semua penduduk Mesir dalam rangka menghabisi Musa. Maka akhirnya pergilah Musa meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Mereka kemudian berdasarkan perintah Allah mereka menuju ke arah Laut Kulzum yang terkenal dengan sebutan Laut Merah yang memisahkan antara benua Afrika dan Asia dari arah Jeddah. Maka tatkala mereka telah sampai ke lautan, pinggir laut, maka kola asabu Musa inna lamudrakun Ya, maka dan kawan-kawan Musa orang-orang yang bersama Musa mengatakan kita akan kita disusul, kita akan terkejar, disusul oleh Fir'aun karena di depan kita lautan. Karena mereka mengatakan kita akan disusul oleh Fir'aun karena lautan di depan mereka. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya di belakang. Maka depan lautan, belakang Fir'aun. Maka habis sudah kata, eh, binasa sudah kita. Maka jika nekat ke laut maka mati. Jika bertahan akan binasa karena Firaun dan tentaranya. Namun lihat ucapan Musa ketika digembosi. Ketika digembosi. Ini karena Bani Israel itu tidak tanya, namun langsung memfonis. Inna lamudrakun. Kita ini terkejar, akan dihabisi oleh Fir'aun. Fir'aun akan berhasil mengejar kita. Nah, kalimatnya bukan bertanya, namun sudah fonis. Maka ini eh, maka penghancuran mental kepada Nabi Musa habis-habisan. Hmm, dan ini ya, kalau yang hancurkan mental musuh mending eh, ini kawan sendiri ya, yang jalan bareng dengan kita itu yang mengatakan kita akan mati. Nah, kita akan hancur. Ini tentu lebih sakit, ya. dan ini lebih uh, lukanya lebih dalam daripada musuh dan orang yang benci yang mengatakan kalimat semacam itu. Namun apa kemudian respon Musa? Dan ini tentu menunjukkan satu sikap yang luar biasa. Kala sekali-kali tidak, kita tidak akan terkejar oleh oleh Firaun Kenapa? Inna ma'ya rabbi sayahdi ini. Bersamaku Tuhanku dia akan berikan petunjuk kepada aku. Ini, ya, maka ini satu hal yang luar biasa. Dan orang yang uh, orang yang semacam inilah yang layak jadi pemimpin. Ini, ya, orang yang betul-betul layak jadi pemimpin itu ya orang yang punya kejiwaan sebagaimana kejiwaan Musa. Digembosi dia santai saja tenang saja, tidak goyah. Hmm, tapi tetap bisa berpikir jernih. Enggak, ini jalan selamat. Ini gini gini kenda, ini jalan selamat. Kita pergi ke arah sana itu jalan selamat. Jalan selamat telah dihitung matang-matang, telah diperhitungkan dengan baik, telah dipertimbangkan baik-baik. Ini para penggembos-penggembos ini enggak perlu dianggap ucapannya. Situasi genting, belakang musuh, depan kemudian lautan, teman sejalan itu gembosi namun bisa dengan tegas mengatakan kala sekali-kali kita tidak akan binasa oleh Fir'aun. E, putusan tegas yang sangat dibutuhkan di waktu yang genting. Dan ini ini tidak bisa kecuali betul-betul manusia yang kokoh jiwanya, seorang yang memang layak jadi pemimpin dan jadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia demikian yakin bahasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan ke arah laut merah itu adalah jalan keselamatan. Setelah dia mendapatkan yakin setelah di kalau dalam bahasa kita setelah ditelaah itu inilah jalan selamat dia kokoh dengan apa yang menjadi keyakinannya yang itu telah dihitung baik-baik, telah dihitung secara cermat, maka dia bisa bersikap tegas. Dan ini tentu satu hal yang luar biasa. Dan ini di sisi yang lain ini menunjukkan kekuatan iman saat banyak yang ngebosi, Saat posisi sulit kemudian digembos oleh banyak orang. Dan yang ngomong dengan Musa itu tidak hanya satu orang yang ngomong pada Musa kita akan terkejar dan binasa oleh Fir'aun itu bukan hanya satu orang karena Allah katakan kola ashabu Musa berkata banyak orang yang nemeni Musa banyak orang ashabu Musa bukan hanya kola sahibu Musa satu orang saja dan ini luar biasa kalau cuma satu orang yang uh, yang ngomong uh, mungkin ya bisa kemudian uh, ya ditepis ya. Namun ashabu Musa minimal tiga orang oh, ini ini ngomong habis itu kemudian iya kita ini akan terkejar loh habis itu masih ada yang ngomong lagi tentu ini satu pengembosan yang luar biasa namun demikianlah iman yang dimiliki oleh Musa ya, dan demikianlah realitanya yeah maka demikalah e, eh, realitanya bahasanya betul arah yang dituju oleh Musa itulah jalan keselamatan sebagaimana singkat ceritanya nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala belah lautan Allah perintahkan Musa Allah berikan wahyu kepada Musa dan Allah perintahkan Musa untuk mukulkan tongkatnya ke laut laut terbelah menjadi 12 jalan yang kering sebagaimana jalan yang sudah biasa dilalui orang padahal itu jalan pertama kali itu dilalui oleh orang ya, kemudian mereka selamat kemudian eh, dan Fir'aun pun menyusul di belakang akhirnya setelah semua Musa dan semua Bani Israel keluar dari lautan Allah tutup kembali lautan tersebut dan tenggelamlah Fir'aun Fa'aradahumullahu bidhunubihim Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa Membinasakan mereka karena ulah mereka sendiri karena sebab dosa-dosa mereka sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak zalim pada manusia. Akan tapi manusialah yang zalim dengan dirinya sendiri. Sehingga tidaklah Allah menghancurkan dan menurunkan azab kecuali karena dosa dan kesalahan yang dan kekurangan ajaran yang dilakukan oleh manusia. Wallahu syadidul iqab dan Allah terhadap yang keras seksaannya. Jadi antara pelajaran yang kita bisa kita petik dan bisa kita ambil dari e, dari ayat ini, di antaranya ayat ini menunjukkan bahasanya orang kafir belakangan itu sebagaimana orang kafir duluan. Orang kafir di masa belakang itu sebagaimana orang kafir di masa silam. Allah katakan kata bi ali Fir'aun. Allah katakan e, bahasanya ulah orang-orang Yahudi yang mendustakan ayat-ayat Allah itu kadak bi ali Fir'aun. Itu sebagaimana kebiasaan para pengikut Fir'aun. Maka mereka-mereka orang kafir yang kau jumpai wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan mereka, tradisi mereka sebagaimana tradisi dan kebiasaan Firaun dan orang-orang yang dan orang-orang kafir sebelumnya. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini bahasanya orang kafir sekarang itu seperti orang kafir dulu. Kelakuannya sama, perbuatannya sama. Kemudian kita jumpai di ayat ini bahasa Fir'aun dan para pengikutnya telah mendapatkan seksaan di dunia sebagaimana mereka akan mendapatkan seksaan di akhirat. Fa'akhudahumullah bidunubiyah Allah telah hukum mereka Allah telah hancurkan mereka Allah telah seksa mereka Dengan sebab dosa-dosa mereka ya, Maka maksiat Demikian juga kekafiran Itu dampaknya tidak hanya di akhirat Namun juga ada dampaknya di dunia Kemudian eh, ayat ini menunjukkan bahasanya adanya ayat Allah Subhanahu wa taala memiliki ayat itu tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunnya hujan adalah ayat tanda adanya Allah dan adanya kasih sayang Allah. Adanya hukuman dan azab menunjukkan adanya Allah dan adanya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ayat adalah menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sifat yang berkaitan dengan ayat tersebut. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tidaklah mendolim manusia sedikit pun. Jika Allah menimpakan azab kepada manusia, maka itu karena kurang ajarnya manusia. Nih, kalau manusianya baik-baik saja, tidak mungkin Allah kirimkan azab. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Di surat Asy-Syura ayat yang ke-30 dan semua musibah yang menimpa kalian itu karena perbuatan karena maksiat yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir dan banyak dari maksiat kalian Allah maafkan sehingga tidak diwujudkan dalam bentuk musibah. Kalau tidak ada yang dimaafkan semuanya dalam bentuk musibah, tidak ada manusia yang hidup semua ya, habis semua namun wayafu an kathir banyak yang tidak diwujudkan dalam bentuk musibah ya, dimaafkan dalam artian tidak ya, berdampak musibah seandainya semua maksiat manusia itu dampaknya dalam musibah tidak ada manusia ya, kemudian di antara sifat Allah yang wajib kita imani adalah syiddatul iqab adalah kerasnya siksaan. Wallah syadidul iqab dan Allah dadat yang keras siksaannya. Tentu untuk siapa? Untuk orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang durhaka. Adapun e, untuk orang-orang yang bertobat, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, maka Allah dadat yang maha penyayang. Maka letakkan sifat Allah pada tempatnya masing-masing. Maka ketika kita berbuat maksiat, maka yang diingat adalah jadi syadidul iqab. Allah adalah zat yang keras siksaannya. Jangan kemudian ya, kemudian Allah itu adalah zat yang maha penyayang. Nah, akhirnya maka maksiatnya akan tetap dilanjutkan karena Allah zat yang maha penyayang. Namun Allah adalah zat yang keras seksaannya itu wajib satu hal yang wajib untuk kita ingat, satu kita sadari ketika ada keinginan untuk berbuat maksiat atau ya, telah berbuat maksiat. Namun ketika kita sudah betul-betul bertobat, ya, maka di situ berlaku Allah adalah zat yang maha penyayang, Allah zat yang maha pengampun. Ya demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini ayat yang ke-11 dari surat Ali Imran.